Insya Allah yang sakit batinnya maupun dohirnya oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan, diberi kesehatan, dan kesehatan itu langgeng selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Yang sudah sehat semoga tidak kena penyakit dan sehatnya langgeng selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini alhamdulillah kota Solo diguyur hujan yang cukup deras menjelang majelis tadi ya, dari mulai sore. Insya Allah sebagaimana turunnya hujan di hari Jumat ini, turun pula hujan rahmat di hati seluruh umat Islam yang ada di negeri ini, khususnya di kota Surakarta dan sekitarnya, dan lebih khusus lagi untuk kita semua yang mengikuti kajian ini baik di Masjid Ar-Raudhah maupun dari kediaman masing-masing. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali memelanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam Ibn Athaillah. Dan malam hari ini kita masuk hikmah yang ketujuh. Hikmah yang ketujuh. La nak fil wa'di adamu wuku'il ma'ud. Wa inta'ayyana zamanuh la'alla yakuna dzalika kodhan fi basiratik wa ikhmadan dan linuri sarirotik. Yang terjemahan bebasnya begini. Ini nasihatnya Ibn Athaillah Jangan sekali-kali Jangan sekali-kali Kamu bimbang atau ragu Jangan sekali-kali bimbang atau ragu Terhadap janji ya, Terhadap janji yang sudah disampaikan kepadamu Bahwasannya Janji itu tidak akan terwujud Jadi jangan pernah meragukan janjinya guru jadi kalau guru sudah menjanjikan sesuatu atau seorang waliullah sudah menjanjikan sesuatu atau Allah menjanjikan sesuatu kepadamu, maka kamu jangan ragu-ragu. Ini terwujud tidak ya? Ya, terwujud atau ti? tidak. Jangan pernah meragukan terwujudnya janjinya guru, wali atau para ambia wal mursalin atau langsung Allah kepadamu. Wa inta ayana zamanuh. Meskipun waktunya sudah ditetapkan. Ternyata di waktu yang ditetapkan kok belum terwujud. Jangan ragu-ragu sama janjinya. Ya, jangan ragu-ragu sama janjinya. Semoga ya semoga kalau kamu nggak ragu tadi maka basirahmu tidak tidak cacat dan sirmu cahayanya tidak padam. Ini kurang lebih terjemahan bebasnya seperti itu. Nah sekarang kita bahas satu jam. Ya satu jam kita cuma bahas kalimat ini. Insya Allah manfaat dan ini bab yang agak susah untuk orang yang hidup di tahun 2015 ya dengan munculnya orang-orang yang anti tasawuf. Ya, orang-orang yang anti tasawuf. Karena tasawuf itu ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ilmu itu dilandasi dengan Al-Qur'an dan sunnah tapi yang menjadi pokoknya adalah ihsan. Bagaimana caranya agar hati ini betul-betul bersih sampai hati itu bisa betul-betul merasakan ya merasakan adanya Allah dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Allah itu hadir, mendengar, melihat, memperhatikan kita. Nah, ini rata-rata banyak umat Islam, nah kita nih masuk di dalam umat Islam yang ini ya. 24 jam itu kok rasanya hidup tanpa Allah. 24 jam rasanya hidup tanpa Allah. Padahal gak mungkin orang bisa hidup tanpa Allah. Jadi seakan-akan dia lepas dari Allah gitu. Gak sadar kalau diawasi Allah. Gak sadar kalau didengarkan oleh Allah. Gak sadar kalau diperhatikan oleh Allah. Misal begini. Ada satu toko emas atau satu mall ditulisi mall ini diawasi dengan kamera CCTV. Kita yang masuk itu kan mau ngapa-ngapain mikir ya. Mau mau meludah mikir. Mau buang sampah sembarangan mikir. Kenapa mikir? Karena bisa terasa adanya kamera CCTV. Terasa betul. Wah, ini kamera lagi nyorot saya nih. Ini kamera direkam loh nih. 24 jam rekamannya itu ah, ada. Yakin kita kepada kemampuan kamera CCTV dan yakin alat itu betul-betul merekam setiap gerak kita di ruangan yang ada kamera CCTV kita atur sedemikian rupa jangan sampai melanggar etika atau melanggar norma atau melanggar aturan hukum yang berlaku betul atau betul betul nah sekarang kamera CCTV sama Allah itu kira-kira Kira-kira Kira-kira mana yang lebih lebih mengawasi CCTV atau Allah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah menunjukkan pengawasannya Dengan Allah itu mewahyukan Kalau di kananmu ada malaikat rokib Di kirimu ada malaikat atid Ada malaikat yang mengawasi 24 jam dan tugasnya sendiri-sendiri Yang satu mencatat semua gerak baikmu Yang satu mencatat semua gerak burukmu yang baik dicatat sendiri, yang buruk dicatat sendiri. Jadi nggak ada nggak ada percampuran nyatet gitu. Pembukuannya rapi, rekamannya rapi. Apa ada kamera yang bisa merekam khusus? Ini hanya merekam kejahatan, ini hanya merekam kebaikan. Nggak ada kan? Nah Allah Subhanahu Wa Taala siapkan kamera khusus yang merekam kebaikan dan kamera itu merekam juga kebu keburukan. Satu khusus kebaikan, satu khusus keburukan. Kamera itu malaikat dan malaikat itu adalah rokib dan atid, mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Malaikat itu ada kita yakini. Allah itu pasti ada dan kita pasti ya yakin. Pertanyaannya, terasa enggak? 24 jam ada malaikat di kanan, malaikat di kiri terasa enggak? Enggak. Malaikat yang udah dekat di pundak kita kanan dan kiri aja nggak terasa. Nah Allah yang lebih dekat dari urat nadi kita. Min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadi kita. Lebih dekat bahkan dari ruh kita sendiri. Kita dengan Allah itu lebih dekat kita kepada Allah daripada kita kepada kita sendiri. Jenengan sama pikiran jenengan itu masih lebih dekat jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang maha dekat, maha dekat ini pun yang selalu mendengar wahwas sami' Allah maha mendengar Allah wahwal basir Allah maha meli, melihat nyatanya Allah yang maha mendengar Allah yang maha melihat sedikit pun tidak kita rasakan kehadirannya selama 24 jam berarti ada yang salah ada yang salah yang salah di mana di sini. Kalau ada lagu sakitnya itu di di sini. Nah ini yang salah itu di di sini. Sininya nggak bisa ngerasain. Islam si Islam, iman iman, tapi ihsannya nggak ada. Lah tasawuf itulah memunculkan ihsan. Makanya kalau ada orang mengatakan tasawuf itu nggak ada di zaman Nabi, itu orang-orang yang tidak belajar Al-Qur'an dan tidak belajar sun sunnah. Ilmu hadis nggak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada hadis dhaif, nggak ada hadis sahih, nggak ada hadis hasan, nggak ada hadis palsu. Muncul ilmu yang khusus mempelajari ilmu hadis. Itu pun produknya para ula, ulama. Muncul ilmu yang khusus mempelajari ilmu tafsir secara mendetail. Itu produknya para ulama. Muncul pula ilmu tasawuf. Itu adalah produknya para ulama atas perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam perjalanan hidupnya setiap hari sampai pada makom ihsan. Nah, orang yang di makom ihsan itu hatinya bersih. Yang hatinya bersih, basirah. Mata itu punya bola mata. Jasad ini punya bola mata untuk melihat seperti yang sudah saya terangkan beberapa waktu yang lalu ya. Dengan bola mata yang kecil, kita bisa melihat alam yang begitu luas. Matahari bisa dilihat, rembulan bisa dilihat. Bahkan kita kalau naik di ketinggian, naik pesawat gitu ya, lihat ke bawah, itu seisi kota bisa keli kelihatan. Padahal matanya kecil. Tapi yang dilihat gede-gede dan jumlahnya luar luar biasa. Itu baru mata dohir. Hati itu juga punya mata. Namanya basirah. Kalau ini basor, Basor itu mata, basirah itu mata ha, hati. Nah, kalau mata hati ini tertutup, ya nggak bisa bisa lihat, buta. Persis seperti mata zahir. Kalau mata zahir tertutup, kita nggak bisa lihat keindahan ini. nggak bisa lihat warna merah, kuning, hijau nggak bisa. Tumbuhan nggak bisa. Jangankan lihat yang di luar kita, lihat diri kita sendiri tidak tidak bisa. Begitu pula kalau hati ini tertutup, bukan hatinya yang tertutup, matanya ter tertutup. Kalau matanya tertutup, nggak bisa lihat apa-apa. nggak -apa. bisa lihat yang benar itu benar, nggak bisa lihat yang salah itu sah, salah dan tidak bisa lihat keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa dilihat oleh ha, hati, tidak bisa dilihat oleh mata do, dohir. Nah, hati ini jangan sampai mati matanya, harus hidup, harus melihat. Dan mata hati ini juga ada bagian yang dalam lagi namanya sir, sariroh, bagian yang terdalam di dalam ha, hati. Ini juga fungsinya tersendiri untuk melihat ya Allah ma'mur afsada nabi ta'atik wa'mur qulubana bi mahabbatik wa'mur arwahana bi ma'rifatik wa'mur asrarana bi musyahadatik. Yang mata hati yang paling dalam itu bukan untuk melihat yang kasat mata kasat mata bukan tapi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hati ini bisa melihat keagungannya Allah, melihat kebesarannya Allah, melihat ke kesuciannya Allah, melihat kelembutannya Allah. Lah kita 24 jam kok nggak bisa lihat. 24 jam nggak bisa ngerasain. Berarti di sini ada yang salah. Lah ilmu untuk dandani hati yang salah itu bukan bengkel. Bukan bengkel mobil, bukan bengkel motor atau bengkel apapun. Ilmunya namanya tasawuf. Iya. Ilmu tasawuf. Atau kalau dalam bahasa modernnya manajemen kalbu. Ya, manajemen kalbu. Itu bahasa modern. Kalau bahasa dahulunya namanya tasawuf. Kalau bahasa terserah Anda olah hati. Ya. Gitu aja kok repot. Mau bahasanya apapun terserah. Yang penting intinya upaya menjadikan hati bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bab ini Ibnu Athaillah ngasih satu tanda orang yang hatinya itu nanti matanya jadi cacat, terus mata hatinya jadi padam cahayanya. Karena cahaya padam berarti gelap, gak bisa lihat kan? Artinya mata hatinya itu mata yang di dalam lagi itu sirnya gak bisa lihat. Ciri-ciri orangnya bagaimana? Ciri-ciri orangnya satu, ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ragu sama janji Allah. Baik yang diberikan Allah lewat nabi, baik yang diberikan Allah lewat wali, baik yang diberikan Allah lewat guru, baik yang diberikan Allah langsung ilham kepada hamba itu sen sendiri. Keraguan pada janji Allah itu penyakit hati yang sangat berbahaya. Sekarang saya mau nanya, ragu enggak kita sama janji Allah? tidak Tidak ya? Tidak. Tapi sering tidak kita mengeluh? Orang orang kalau yakin itu kira-kira ngeluh atau tenang? Nah kalau ngeluh berarti yakin atau ragu? Nah, tadi katanya ragu atau yakin? Nah, yakin tapi kok ragu? Berarti keyakinan Anda diragukan. <laughs> ya keyakinannya diragukan. Yakin betul nggak ada ragu. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan depan laut, depan lah laut belakang Firaun dan bala tentaranya. Belakang ini Fir'aun dan bala tentaranya. Yang bersama Nabi Musa umatnya yang lagi demo. Coba bayangin nih. Ini Nabi di demo umatnya, umatnya masih tidak percaya nih. Gimana ini? Kita terkejar loh nih sama Fir'aun dan bala tentara ini. Saya udah ikut kamu loh Musa. Ini depan lautan nih gimana ini? Untung tuh nabinya Nabi Musa, bukan jenengan coba. Ya kan? Kan kita. Nabi Musa ini ngadepi Bani Israel sabarnya luar luar biasa. Oh, Bani ngeyel. Bani Israel itu ngeyelnya luar biasa. Bayangkan udah ikut nabinya masih masih masih ragu ketika memang dihadapkan depan itu lautan yang ganas, belakang itu Firaun dan bala tentara. Bingung. Ya manusiawi sih. Bingung. Makanya manusia itu kalau bingung yakinnya luntur. Nah, Dihadapkan masalah, yakinnya luntur. Dihadapkan kendala dalam perjalanan hidup, yakinnya luntur. Itu manusia. Nah, manusia yang bagaimana itu? Yang lemah ya, yakinnya. Nah, kalau manusia-manusia yang yakinnya itu kuat, jawabannya seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika umatnya mengatakan seperti itu, beliau cuma ngomong, "Kalla, kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin." Mantap. Kalla, itu kalimat yang cukup meyakinkan. Kala. Gak mungkin. Sekali-kali tidak. Coba bayangkan. Ini kalau yang ngomong saya, Anda pasti mengatakan Habibnya stres. Oh, depan lautan, belakang Fir'aun dan bala tentara kok. Misal itu saya ya. Ini ada bala tentara ngejar ngejar saya. Depan itu lautan. Saya ngajak teman-teman saya, ayo kita pergi gitu ya. Teman-teman saya kok lihat laut yang ganas pada nggak bisa renang. Oh, Habibnya aja nggak bisa apalagi temennya gitu ya. Sama-sama nggak bisa renang dikejar dari belakang. Dikejar dari belakang. Padahal itu laut laut pantai selatan yang ganas gitu kan ya. Ombaknya ganas. Ini teman-teman udah mulai nih bimbang sama Habibnya nih. Gimana nih Beb nih lautan nih Beb. itu lihat tuh, itu senjata lengkap. Pakai tank, pakai helikopter, pakai senapan ya. Udah itu yang namanya sniper udah siap semua itu. Gimana ini? Terus saya ngomong, tenang. Gak mungkin kita akan terkejar. Pasti ngomong apa teman-teman saya? Habibnya siang ke siang Habibnya stres. Gak bisa melihat kenyataan. Gak bisa melihat kenyataan. Oh, nyatanya depan lautan sudah terkejar. Orang kita ini gak punya apa-apa. Tangan kosong, tua-tua, renta-renta, lemah-lemah, lemes-lemes ini dihadapkan seperti ini, ngelangi ya, berenang juga mati, oh, ngadepin tentara begitu banyak tanpa senjata. Pakai senjata aja kita juga kalah, apalagi nggak pakai sen senjata. Ini cuma ngomong tenang, nggak mungkin terkejar. Gak masuk akal nih. Ini stres nih Habibnya nih. Ini orang yang lemah iman. Ya, karena lemah iman itu apa? Karena dia pakai ilmu yang dia miliki. Pakai ilmu yang dia miliki. Dia nggak pakai iman yang ada dalam hati. Padahal kita tahu yang namanya mata ini terbatas, pendengaran ini ter terbatas. Apa yang kita lihat itu seringkali menipu, apa yang kita dengar itu seringkali tidak benar. Betul kan? Tapi kalau apa yang ada dalam hati nggak mungkin salah. Makanya Rasul bersabda, "Istafti qalbak wa in aftau wa in aftau wa in aftau." Tanya sama hatimu yang paling dalam. Meskipun semua orang memberikan fatwa, dia ngasih fatwa, dia ngasih fatwa, dia ngasih fatwa. Tanya sama hatimu yang paling dah dalam. Tentunya ini pakai ilmu loh ya. Belajar dulu orangnya. Gak asal-asal saya udah tanya hati saya itu hatimu atau setanmu nanti. Ini hati. Tanya sama hati sama Rasul bilang bukan pada setan yang ada dalam ha? hati. Ini tidak sembarangan orang bisa tahu ini hatinya ya. Nanti dulu. Hati yang terdalam ini punya kekuatan yang luar luar biasa. Makanya Nabi Musa dengan santai mengatakan, "Kalla Inna ma'ya rabbi saya hadir. Ya mungkin kita akan terkejar. Allah bersamaku. Inna sungguh sudah kalah masih pakai sungguh. Sungguh inna ma'ya. Bersamaku ada Allah yang maha memeliharaku, Rabbi. Nabi Musa enggak mengatakan inna ma'ya ar-rahim, inna ma'ya ar-rahman. Enggak. Dia tidak mengatakan bersamaku Allah yang maha penyayang, bersamaku Allah yang maha pengasih, tidak. Tapi menggunakan Rob, Rabbi yang maha ngurusi aku. Jadi Allah yang maha ngurusi aku sejak aku belum lahir udah diurusin, aku lahir udah diurusin, perjalanan hidupku seperti apa Allah yang ngurusin. Sekarang pun gak mungkin Allah nyanyiakan saya, gak mungkin. Saya akan diserahkan Fir'aun, gak mungkin. Saya akan ditenggelamkan di laut. Inna ma'ya Rabbi, saya din. Pasti Allah kasih solusinya bagaimana. Allah pasti akan beri saya jalan keluar. Nyantai. Dan Allah kasih jalan keluar yang gak masuk akal. Lucu. Benar, jalan keluarnya ini sesuatu yang menggelikan buat orang-orang yang berakal. Laut. Kok disam, apa, disuruh ngadepin pakai tongkat. Pukulkan tongkatmu ke laut. Nanti lautnya akan terbelah. Nah, Nabi Musa tuh yakin sama janjinya Allah. Tidak yakin pada kekuatan tong tongkat alias ka, kayu. Orang zaman sekarang ini karena nggak percaya sama mukjizat, akhirnya dicarikan fenomena alam. Oh itu kebetulan waktu tongkatnya dipukulkan pas tsunami. Aduh. Dan bodohnya kita percaya. Oh, oh ya, oh bener ya. Tongkatnya di waktu dipukul pas tsunami. Jangan jangan dikait-kaitkan dengan kejadian alam. Ini mukjizat. Ini betul-betul kehendak Allah. Bukan pas tsunami, bukan. Coba buktikan kalau itu pas tsunami, gimana cara buktikannya? Tahun sekian, tahun sekian, bla bla bla bla. Ah, saya yakin Al-Qur'an bukan yakin ilmunya orang-orang yang berilmu. Allah katakan, kalau kamu pukulkan. Jadi terbelahnya itu karena dipukul. Terbelahnya bukan karena laut ingin membelah. Paham ya? Terbelahnya karena dipukul, bukan karena laut pengen membelah kemudian ditepatkan saat memukul, bukan. Pukulkan nanti baru terbelah. Artinya terbelahnya nunggu pukulan tong tongkat. Ada tsunami nunggu tongkatnya seorang nabi? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Maka kita nggak usah terlampau apa ya, mencarikan gejala alam yang pas untuk mukjizat dan karomah-karomah para wali nggak usah. Itu di luar nalar manusia. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pukulkan tongkatnya. Nabi Musa yakin sama janji Allah. Duk, terbelah. Lautan ter terbelah. Nah kita bisa nggak yakin sama janji Allah Subhanahu wa taala seperti yakinnya Nabi Musa alaihissalam? Contoh, siapa baca surat Al-Waqiah akan terhindar dari kefakiran. Janji Allah bukan tuh? Janji Allah. Lewat siapa? Lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa baca surat Al-Waqiah tiap hari, maka akan terhindar dari kefa kefakiran. Meskipun hadisnya kata dhaif. Fadilah amal ya. Diamalkan. Atau itu ucapan seorang wali. Misal gitu ya, ada ucapan seorang wali Allah. Terus kita amalkan, nyatanya masih fakir terus bib. Nyatanya saya masih fakir terus yai gitu ya. Saya masih miskin yai, masih miskin Habib gitu ya. Nah ini berarti dia ragu. Orang kalau yakin tuh nggak nggak nunggu jalan keluarnya nggak. Jadi orang yakin tuh tidak menunggu terwujudnya apa yang diyakini tidak. Karena terwujud nggak terwujud dia tetap yakin. Bisa nggak seperti itu? Boleh saya nanya? Boleh. Sahabat-sahabatku yakin sama Allah? Ridho Allah sebagai Tuhan? Kalau Allah masukkan Anda ke neraka, Anda ridho? Anda sudah amal 60 tahun tanpa maksiat, terus Allah mutuskan, ya udah malaikat, saya nggak suka sama dia walaupun amalnya banyak, wajahnya nggak nyenengin masukkan neraka, misal begitu. Anda ridho enggak? Ini pertanyaan sederhana ya. Ya itu billahi rabban, ridho Allah sebagai Tuhan, itu mau diapa-apain sama Allah, ya udah ridho. Yang penting tugasnya ibadah dijalankan. To'at dijalankan. Perkara mau diapain sama Allah, ridha ya Allah. Itu baru betul-betul namanya yakin kepada Allah sebagai itu Tuhannya. Yakin seperti itu. Jadi orang yang yakin itu tidak menunggu hasil. Tidak menunggu ha? hasil. Dia melangkah dengan yakinnya. Tahu yang namanya pejuang 45 itu? Yakin apa? Merdeka. Tidak nunggu merdeka dia. Nanti tiba-tiba saya maju mati gimana? Tidak kan? Tugasnya dia berjuang-berjuang. Dia nggak mikir hasil hasilnya. Lah kalau kita sekarang ini ndak Kalau ada amalan dari kiai nanya temannya dulu, "Pi, hasil lebora. Masya Allah. La haula la quwata illa billah. Ini umat Islam akhir zaman. Jadi yakinnya sama hasil, bukan yakinnya sama janjinya Allah Subhanahu wa taala. Betul betul? Betul. Maka saya yakin Anda kalau minum pasti kenyang, minum dulu. Ya karena itu minum ada rotinya ya. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aroma kopi dan rasa kopi setelah hujan turun di Majlis Ar-Raudhah rasanya tiada tarah Enak luar biasa. Gak percaya? Buktikan datang ke sini. Ya, yang dapat kopi kan cuma saya. Yang lain lebih dari kopi karena tidak ada minuman yang lebih hebat daripada susu ya. Susu. Susunya enak yang coklat atau yang putih pakai kenari seperti Jumat waktu Maulid? Putih pakai kenari. Jadi maunya tiap Jumat susu putih pakai kenari begitu. Siap? Ya. Maunya gitu? Setuju? Yakin? Siap, Mas Edwin, putih pakai kenari. Saya kan cuma tinggal ngomong aja. <laughs> Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa kan saya sapa pakai nama sahabat biar terasa lebih apa? akrab, lebih dekat ya dan lebih muda. Ya, dan lebih mudah. muda. Sampai di mana tadi? Yang memang dibahas itu. Sampai di mana tadi? Yakin gitu ya, selesai jawabannya. Sampai di mana tadi yang dibahas? Orang zaman sekarang, akhir zaman itu amalnya nunggu ha, hasil. Kalau menghasilkan dia amal, kalau tampak tidak menghasilkan amal ditinggal Berarti yang yang diyakini bukan Allahnya tapi hasil. Nah, orang yang seperti ini gagal sejak awal. Gagal sejak awal. Saya mau kasih contoh. Ya. Coba lihat. Quran Al-Qur'an surat Yunus. Surat Yunus ayat yang coba hmm 88 ya ayat 88 dan 89 A'udzubillahi rajim wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudhillu an sabilika ربنا اتمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Dan Musa berkata, "Duhai Tuhan kami." Kenapa Nabi Musa bilang duhai Tuhan kami? Karena beliau berdoa bersama Nabi Harun alaihi salam. Ya, Nabi Harun diam mengaminkan doanya Nabi Musa. Ini dalil. Kalau ada orang nanya eh, apa namanya? Orang habis sholat imamnya doa, makmum yang mengaminkan itu boleh ndak? Jangan bilang itu bid'ah. Ya, itu sudah dicontohkan dalam Al-Qur'an. Jadi doa dipimpin seseorang kemudian yang lain mengamini itu sudah dicontohkan baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nah ini Nabi Musa doa Duhai Tuhan kami, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Nabi Musa ngomong ini, ya Allah, itu Fir'aun dan teman-temannya tuh yang hebat-hebat, sugih-sugih itu. Mereka udah dapat kekayaan di dunia ini, dapat perhiasan kehidupan dunia. Enak dunyone kalau bahasa kita ya. Dunianya ya, enak. Duhai Tuhan kami, Akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Nih ya Allah nih. Gara-gara mereka tuh kaya-kaya, hidupnya enak. Mereka akhirnya sewenang-wenang. Membuat orang-orang itu tersesat dari jalan yang benar. Mereka yang menyesatkan ya Allah. Karena itu ya Allah. Doanya Nabi Musa ini ya. Binasakanlah harta mereka. Nomor satu yang disuruh binasakan hartanya dulu. Ya Allah. Binasakanlah harta mereka. Dan kuncilah hati mereka. Sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ini kira-kira doa bagus atau doa mengerikan. Jadi bukan disuruh ngasih hidayah tapi suruh menutup jangan sampai dapat hidayah. Tidak boleh ditiru doanya ini loh ya. Ini Nabi Musa sudah uh, eh, tahu kalau Fir'aun itu tidak akan beriman. Kita nggak boleh mendoakan orang di luar Islam agar nggak dapat hidayah. Justru kita disuruh mendoakan agar dapat hidayah. Para ulama mengatakan karena Nabi Musa dari kasih tahu sama Allah itu Fir'aun itu dan pemuka-pemuka yang gede-gede itu mereka itu nggak bakal beriman gitu. Mereka nggak bakal beriman. makanya Nabi Musa ngomong seperti itu, ya ngomong seperti itu. Kemudian sampai mereka melihat azabnya berdiri Nanti kalau mereka udah merasakan seksa baru cabut nyawanya ya Allah. Eh baru cabut nyawanya. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kalian berdua. Sebab itu tetaplah kalian berdua pada jalan yang lurus. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ini kan doanya itu. Surat Yunus ayat 88 sama 89. Allah mengatakan di ayat 89 telah dikabulkan doa kalian berdua. Pertanyaan, yang berdoa satu atau dua orang? Satu. Yang satu lagi ngapain? mengaminkan. Tapi Allah bilang yang dikabulkan doanya siapa? Doanya kalian ber berdua. Ini membuktikan orang yang mengaminkan doa seseorang sama saja dia yang berdoa. Karena amin itu artinya ya Allah tolong kabulkan doa kami. Ya Allah tolong kabulkan doa kami. Maka kalau ada orang ngomong, e, ya doakan agar saya itu kaya berkah, amin Itu Sebetulnya sudah cukup. Itu sudah cukup. Berarti kiainya juga ikut berdoa untuk dirinya sen sendiri. Orang tadi juga berdoa diaminkan oleh sang yai. Ini berarti orang yang mengaminkan doa seorang itu dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah langsung Firaun dibinasakan sama Allah kemudian baru beriman? Apakah langsung Firaun itu kan ketika di akhir umur saat tenggelam itu Fir'aun langsung aman tuh, aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun, begitu kan? Tapi roh udah sampai di, tenggorokan. Roh itu kalau orang mau meninggal, semoga kita tidak cepat-cepat. Ya, semoga kita nanti saja ya, panjang umur insyaallah ya. Amin Allahumma. Amin fi atillah nanti meninggalnya husnul khotimah tanpa menjadi beban bagi ya, siapapun. Amin Allahumma amin. Nah itu orang roh itu kalau jalan dari kaki dulu. Gak ada roh itu jalan dari kepala terus ke kaki, gak ada. Kenapa? Ya, tahu ban mobil, ban motor. Tidak ada itu angin keluarnya kok nggak dari pentil kan ya? Kecuali kalau bocor. <laughs> Angin yang yang normal tuh ya keluarnya dari pen pentil. Nah, ruh itu pentilnya di sini. Di ubun-ubun ini. Makanya bayi kalau lahir tuh nanti yang bagian paling uh, lunak itu yang di ubun, ubun. Di bagian paling lunak. Kenapa? Ini pentilnya ruh. Ditiupkan malaikat lewat sini. Nah, nanti malaikat gembosinya juga keluarnya lewat sini. Dibuka. Lah cuman ruhnya kan jalannya dari kaki dulu. Kaki masih tersisa nih. Kakak tarik dikit kan? Mulai kaki. Kalau kaki itu ada yang jalannya cepet, Kaki nanti langsung ke perut, terus ke dada, tenggorokan, jalan cepet, Ada. Ada yang pelan-pelan, kaki dulu. Nah, ini kesempatan dia bisa baca Yasin dulu nih. Ya, atau dibacakan Yasin. Nah, kalau roh masih di kaki itu masih bisa tobat. Diterima sama Allah. Orangnya walaupun kafir, rohnya udah jalan sampai di kaki, dia syahadat muslim dia. Tapi kalau orang itu jalan dari kaki sampai perut, udah sampai tenggorokan, begitu sampai tenggorokan dia bilang aku syahadat, nggak diterima sama Allah taala. Kenapa? Karena begitu sampai di tenggorokan langsung lihat itu yang namanya surga, neraka, azab kubur kelihatan semua itu. Itu keli kelihatan. surga yom hadid. Di hari itu pandanganmu sangat tajam, kelihatan itu. Ya karena udah pisah dari alam dunia dunia sebetulnya, tinggal ujungnya tok gitu ya. Udah ngongok rumah itu kelihatan. Uh, terus udah kelihatan apa iman, telat Mas gitu. Terlambat. Naudzubillah min medalik. Ya. Itu ruh. Makanya Firaun ketika ruh udah baik tenggorokan kan dia iman. Ya dia iman, kabul tuh doanya Nabi Musa ya. Setelah merasakan azab yang pedih, baru dia beriman. Mati yang meninggal yang gak enak tuh diantaranya, makanya sampai dikatakan meninggalnya mati syahid ya karena berat. Itu orang tenggelam. Orang tenggelam itu kan masuk dalam golongan orang yang meninggal dalam keadaan syahid dunia ya. Itu orang yang meninggal dalam tenggelam. Karena orang meninggal tenggelam itu memang gak enak gitu, berat. Dia mengalami sesuatu yang berat dulu yang tidak eh gak enak. Nah ini Fir'aun mengalami seperti tenggelam di lautan. Eh, ya, tenggelam di di lautan. Nah dalam kondisi seperti itu dia roll sampai di sini iman. Semua Allah ditolak imannya. Imannya ditolak. Tapi doanya Nabi Musa kabul. Ini yang mau kita bahas ya. Doanya Nabi Musa kok kabul. Allah menjanjikan kabulnya doa Nabi Musa itu ketika Fir'aun tenggelam atau ketika Nabi Musa berdoa? Allah menjanjikan doa Nabi Musa diterima Allah itu ketika berdoa atau ketika Fir'aun tenggelam. Ketika ber, berdoa. Kukabulkan doa kalian berdoa. Betul? Pertanyaan saya. Nah Fir'aun tenggelamnya berapa tahun setelah berdoa? 40 tahun. 40 tahun. Coba kalau itu jenengan sudah dijanjikan, ya ya kabul kabul. Ya Allah saya minta mobil, ya saya kasih. Ternyata besoknya nggak datang, lusa nggak datang, lima tahun nggak datang. Yakin atau ragu? <laughs> itu loh ya. Nah ini yang nggak boleh sama Ibn Atta'illah. Jangan sekali-kali kamu ragu pada janji gurumu, janji wali, janji nabi, janji rasul, janji Allah. Meskipun tak ayana zamanu, meskipun waktunya sudah ditentukan, kabul lima tahun lagi, ternyata setelah lima tahun belum kabul. Lewat dari waktu yang sudah dijanjikan, yakinlah kabul gitu. Karena bisa jadi lima tahun yang dimaksud bukan lima tahun yang kamu ketahui. Paham kan? Besok, besok yang dimaksud sama yang janji bukan besok yang kita pa pahami. Kadang ilmu kita itu enggak enggak nyampe. Yang penting ada kata-kata kamu akan diberi ini, yakini saja itu betul. Itu pasti akan ter terwujud. Kapannya, bagaimananya, jangan pernah ragu. Yakin saja. Lah Nabi Musa dan Nabi Harun yakin tuh sama janjinya Allah taala. 40 tahun ditunggu. Istiqomah terus, enggak berubah sama Allah. Sementara kebanyakan kita ini Masya Allah Dijanjikan kalau sholat rezekinya nanti gampang. Betul? Ya, tapi nyatanya awalnya rajin sholat. Begitu rezeki sama saja. Sholatnya juga jadi sama. Ikut majelis, dijanjikan urusannya mudah. Awalnya rajin majelis. Tapi begitu urusannya nggak mudah-mudah. Akhirnya majelisnya mulai sama saja berkurang berkurang sampai hilang. Na'udzubillah min dalik. Nah, ini diajarkan sama Ibnu Thalib di hikam yang ketujuh, ini. jangan pernah sekali-kali ragu. Sahabat-sahabatku dimuliakan Allah, sampai di sini paham? Yang di atas bisa paham? Paham. Nah, jenengan pernah enggak doa kroso mantep kabul tapi sampai hari ini belum kabul? Oh, sering. Sering ya, apalagi kalau udah Habib Novel yang doa ya, wah, koyok-koyoknya kobul tenan gitu ya. Yakin mantep sampai nangis, wah mantep, kobul, kobul, hajat kobul. Nyatanya ditunggu lima tahun yang gak kobul, kobul gitu. Nah, janji dari dari Allah itu ada yang lewat Nabi, Rasul jelas itu dalam hadis ya kan? Jelas. Nah, ada yang lewat aulia usolihin, para wali. Ini wali Allah, mungkin dapat mimpi dari Allah Ya. Allah ngasih dia mimpi apa gitu. Karena mimpi seorang mukmin itu adalah seperempat puluh enam bagian dari kena kenabian. Artinya gantinya kalau nabi dapat wahyu, wali-wali yang betul-betul beriman itu dapat gantinya wahyu itu mim mimpi. Karena malaikat Jibril nggak turun lagi. Ya, kecuali maksudnya nggak turun memberikan wahyu ya. Malaikat Jibril tidak turun memberikan wahyu kecuali terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Lah setelah Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para aulia wa salihin, mereka tetap dapat wahyu dari Allah. Itu Nabi yang mengatakan, dapat wah, wahyu. Mabakia minan nubuat ilal mubashirat Oh kama qala sallallahu Tidak tersisa dari kenabian, berita-berita kenabian kecuali kabar-kabar gembira lewat mim, mimpi. Nah ini kadang ada satu wali dapat mimpi. Mimpinya itu misalkan kok jenengan berangkat haji. Wali itu ngomong, "Pak, bapak akan berangkat haji. Yang ngomong wali, jangan ragu. Apa ya tenan oh ya? Mosok. Ah, yang bener sih. Masa sih ragu saya. Kalau udah wali yang bilang orang soleh, yakinlah. Alhamdulillah, amin. Yakin saya mantep. Udah. Jangan pakai mikir, kapan ya? Ini udah satu lima tahun kok gak berangkat banget ya? Jangan, karena itu orang yang soleh. Ya, kalau sampai kita meragukan janjinya wali Allah, berarti hati kita ini ya tadi itu ada yang gak beres. Ada yang gak beres. Kadang datangnya janji Allah itu bukan lewat wali Allah, bukan, tapi langsung ke dalam hati kita sendiri. Dalam ke hati kita san, sendiri. Bagaimana caranya? Allah berikan ilham. Nah, yang tahu yang bersangkutan. Ya, dikasih ilham sama Allah, kamu akan menikah awal tahun depan. Loh, saya nggak tahu orangnya siapa loh nih. Misal ada ilham begitu bagi seseorang, Anda kok melihatnya kayak Edwin semua nih. Ya. Jadi hatinya mantep. Awal tahun depan saya akan menikah. Mantep. Ternyata awal tahun depan juga nggak nikah gitu ya. Wah ini ilhamnya keliru nih. Ya. Wahyunya keliru. Bukan wahyunya keliru, bukan ilhamnya keliru. Jangan. Jangan ragu pada wahyu itu. Saya akan buktikan di Al-Quran. Ini contoh ya. Nah, ini kan orang sekarang bilang tuh kembalilah pada Al-Qur'an dan hadis. Ini Al-Qur'an semua yang ini. Yang saya bawakan ini semua Al-Qur'an. Surat Toha ayat yang ke-38. Kisah Nabi Musa alaihissalam, masih Nabi Musa. Toha ayat 38 sama 39. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فيه في اليم فليلقيه اليم في الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وليصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن Wa qatalta nafsan fanajainaka minal aghammi wa fatannaka futuna falabitta sinina fi ahli madian thumma jita ala qadari ya Musa. Ini Toha ayat 38 39. Kemudian di surat Al-Qasas ayat yang ke-7 Wa auhayna ila ummi Musa an ardi an ardi'ih فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ alaihi فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Ini ayat 7 surat Qasas sama tadi surat Toha itu yang surat Toha penjelasan dari surat 7 surat eh, ayat 7 surat Qasas. Kita baca yang surat Qasas 2 ayat 7 ya. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Allah mengatakan kami ilhamkan. Kenapa kami ilhamkan? Karena tidak ada wanita yang jadi nabi. Walaupun dalam ayat ini bukan wa alhamna. Alhamna itu kami ilhamkan ya. Tapi adanya auhaina, kami wah wahyukan. Cuman terjemahannya jangan kami wahyukan. Kenapa? Karena yang terima wahyu itu nabi dan rasul. Dan ini bukan nabi, bukan rasul. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia bukan wahyu namanya. Tapi apa? Ilham. Karena ilham itu adalah e, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada selain nabi dan dan rasul. Kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Susuilah dia, Musa. Nomor satu itu, suruh menyusui Nabi Musa. Dan apabila engkau Khawatir terhadapnya. Tapi kalau kamu khawatir, ini sekarang kan Fir'aun lagi buat uh, pengumuman lewat broadcast message, Facebook, dan lain sebagainya zaman sekarang. Kalau dulu belum ada. Fir'aun tuh buat pengumuman dan memerintahkan seluruh pasukan baik yang khusus maupun yang khusus. Setiap ada bayi laki-laki yang lahir ini bunuh. Coba bayangkan tuh pembantaian Kaum pria besar-besaran terjadi di zaman Fir'aun. Untung yang jadi wanita selamat. Ya, yang jadi wanita selamat. Tapi begitu lahir bayi laki-laki, bunuh. Bayi laki-laki, bunuh. Lah ibunya Nabi Musa melahirkan bayi laki, laki-laki. Nabi Musa yang lahir. Terus gimana? Allah memberikan ilham. Dikasih tahu langsung sama Allah dalam hatinya. Caranya bagaimana? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat ilham. Makanya kita tuh berjuang biar kita dapat ilham. Ini banyak orang sekarang nggak percayakan sama orang-orang soleh dapat ilham gitu ya. Gak usah minta petunjuk sama orang soleh, gak usah minta petunjuk sama sama wali-wali, gak usah datang tempatnya kiai, gak usah datang tempatnya habaib, gak usah gitu ya. Udah minta aja sama Allah langsung gitu ya. Nanti dulu minta sama Allah langsung nih kita ini model-model yang bisa dapat ilham atau kita ini yang diilhami setan. Nah kalau orang-orang kita minta pada orang kiai atau habib, orang soleh siapapun itu yang hidupnya memang ibadah. Hidupnya seminggu sekali khatam Al-Qur'an atau tiga hari sekali khatam Al-Qur'an. Satu hari itu baca kalimat tahlil misalnya 10 ribu kali, solawat 10 ribu kali. Matanya nggak lihat yang haram, lisannya nggak ngomong yang haram, omongannya zikir, baik. Yang model begini kan layak dapat il ilham. Nah kalau kita minta petunjuk kepada orang yang layak dapat ilham, harapan kita semoga Allah mengilhamkan ke dalam hatinya sesuatu yang menjadi jalan keluar untuk urusan kita. Seperti itu. Nah ini dalilnya di sini. Ibunya Nabi Musa as diilhami Allah. Susui bayimu. Tapi kalau kamu ketika nyusu ini timbul khawatir. Jangan-jangan ojo-ojo. Ya. Jangan-jangan nanti tiba-tiba Pasukannya Fir'aun masuk ke sini, lihat saya lagi nyusi bayi laki-laki dibunuh. Kesian bayi saya. Maka Allah kasih tahu, kalau kamu takut, hanyutkan ke sungai. Ini ini pertanyaan saya. Kira-kira bayi ditaruh di keranjang, di peti gitu, dihanyutkan ke sungai. Sungai Nil lagi. Itu kemungkinannya selamat atau mati. Jangan ngomong mati dulu. 50% hidup, 50% mati gitu kan 50 50. Ini kira-kira uh, keputusan yang buat seorang ibu keputusan yang mudah atau ringan ini? Bedanya apa gitu loh ya. Saya tuh ngetes dengan ngantuk apa tidak ini ya. Ternyata nggak ngantuk alhamdulillah. Mudah atau berat? Berat kan? Karena lebih lebih mungkin lebih merasa aman kalau dilindungi ya. Disusuin walaupun nanti ada orang mungkin bisa ngelawan, bisa ini ya. Tapi Allah ngasih ilham enggak kalau kamu takut, khawatir keselamatan bayimu, udah hanyutkan ke su ke sungai. Ini ada dua perintah Allah, satu suruh nyusuin, yang kedua suruh menghanyutkan ke ke sungai. Kemudian apa janjinya Allah swt? wa taala? Sama Allah dikasih tahu, jangan takut dan jangan kamu bersedih. Jangan takut akan apa yang terjadi dan jangan sedih akan apa yang terlewatkan karena pisah sama anak itu ya, ya itu kan berat jangan takut dan jangan sedih juga memikirkan nasib anak anakmu jangan jangan takut jangan sedih saya mau nanya ini bab gampang atau susah ini anak laki yang disayangi dihanyutkan ke sungai nggak boleh takut nggak boleh sedih nggak boleh mikir bisa ndak jenengan makanya Habib Novel ilmunya ojo mikir mau mikir ya Ya kan? Dihanyutkan ke sungai. Janjinya Allah Subhanahu wa taala, "Inna radduhu ilaiki." Jangan khawatir. Kami akan kembalikan dia kepadamu. Wajailuhu minal mursalin. Dan aku akan jadikan dia sebagai salah seorang rasul utusanku. Coba bayangkan. Bayangkan ya. Ini ibu dapat ilham dari Allah, anakmu alirkan ke sungai, nanti saya kembalikan dan ketika saya kembalikan ya, dia nanti akan tumbuh besar jadi seorang rasul. Pertanyaan saya, kalau Anda jadi ibunya, di hati ada bisikan seperti ini, bisikan itu kuat, yakin atau ragu? Itu sahabat perempuan di atas ngomong ragu, eh, yang tahu ibu. Bapak nggak mudeng. Ragu ya Bu ya? Ragu. Nomor satu ini apa ya dikembalikan benar sih ini ya? Nah ini kekuatannya Allah dalam memberikan ilham itu luar biasa. Orang kalau diilhami Allah itu ilhamnya kuat. Makanya Ibu Nabi Musa nggak ragu sedikit pun, mantep dihanyutkan ke sungai. Dihanyutkan ke ke sungai. Dan kalau kita pelajari kisah Nabi Musa ini hikmahnya luar luar biasa. Insyaallah. Ya, dihanyutkan ke sungai. Nah apa yang terjadi? Ketika dihanyutkan ke sungai, sama Allah Ta'ala justru ini loh, nanti akan mengambil, yang akan mengambil musuhmu, dan musuh, musuhku dan musuhmu, aduun li wa aduun lak. Musuhku dan musuhmu yang akan mengambil. Coba bayangkan, Fir'aun cari bayi laki-laki, Fir'aun cari bayi lagi, kalau ada bunuh. Sama Allah, nih kuantarkan bayi yang kamu cari, silahkan bunuh kalau kamu mampu. Keren ya. Allah tuh luar biasa kok. Allahu Akbar ya. Coba bayangkan. Dikirimkan. Istrinya Fir'aun lagi mandi. Ya. Bilang ini bayi mau diambil anak aja ini. Menyenangkan. Ditunjukkan sama Fir'aun. Fir'aun tidak berdaya. Gak bisa nyentuh. Gak bisa bunuh. Gak bisa mencela. Gak bisa mencaci. Gak bisa memaki. Gak bisa menghina. Gak bisa nanya. Ini anaknya siapa? Ya udah ambil anak. Bahkan diambil anak sama Fir'aun. Keren atau enggak keren? Keren. Itu, kalau kita renungkan kisah ini, ya ini sampai subuh merenungkan kisah ini tok nih. Tidak pulang-pulang nanti. Ajib atau nggak ajib? Coba direnungkan loh. Fir'aun kirimkan bala tentara khusus ke seluruh negeri. Cari anak laki yang baru lahir, bunuh. Sama Allah dikirimkan. Nih, tak kirimkan ke rumahmu. Dipegang sama istrinya, digendong, bahkan sama Fir'aun. Kemudian dijadikan anak ang angkat. Sampai ketika Nabi Musa itu nangis. Karena nggak apa? nggak minum kan? nggak makan. Bisa minum ASI. Dikasih asinya ini nggak mau, ASI ini nggak mau. Akhirnya Fir'aun yang buat saya sayembara. Coba bayangkan, buat saya sayembara yang bisa nyusuin anak ini kasih hadiah. Aneh enggak itu? Ibunya akhirnya dikembalikan sama Allah. Tuh, susuin anakmu tuh. Taraduh, kami akan mengembalikannya kepadamu. Ditunjukkan sama Allah janji Allah, langsung dikembalikan. Ya, uh senang nih. Ya, Nabi Musa ketemu ibunya ya. Dan kami jadikan dia sebagai seorang roh rasul. Jadi rasulnya nunggu, nabi sudah tapi rasulnya nunggu sampai dibunuh, apa bunuh seorang, diusir, dikejar-kejar, kemudian ya kan ya. Kemudian menikah dengan putrinya Nabi Su'aib kemudian mau kembali ke ke Mesir di tengah jalan di gunung lihat ada api, mau cari api untuk menghangatkan tubuh sama cari makanan, tapi ternyata justru di situ dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat jadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya ibu tadi itu itu yang harus kita contoh. Ini bukan nabi lo ya. Kita nggak bicara nabi lagi nih. Kalau yang awal tadi kita bicara janji nabi, janji rasul ya. Janji Allah. Kalau ini enggak janji Allah lewat wah wahyu yang namanya leham ke dalam hati seorang manusia biasa yang dia kekasih Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang salihah. Makanya kalau ada seorang wali Allah menjanjikan sesuatu, jangan ragu. Misal ya, di Pulau Jawa ini kan ada beberapa orang yang dikenal kesolehannya. Contoh Mbah Yai Mangli itu dikenal kesolehannya. Iya, itu dikenal keso kesolehannya. Di masanya Habib Soleh Tanggul, Tanggul sana almarhum, itu juga dikenal kesolehannya. Kalau ada orang-orang soleh semisal, hati-hati loh ya, soleh semisal. Jangan yang soleh solihan. Jadi sok soleh, enggak loh ya. Cuman ketoknya tok soleh, tapi ilmunya nggak ada. Ciri-ciri orang soleh apa? Di wajahnya ada bekas sujud. Simahum fi wujuhim min ataris sujud. Ciri-ciri orang soleh itu di wajahnya ada bekas sujud. Ingat, di wajahnya bukan di dahinya. Ayatnya jelas. Simahum fi wujuhim Tanda-tanda mereka tampak pada wajahnya ada bekas sujud. Wajah nih, ini wajah, ini juga wah, wajah, ini juga wajah, ini juga wajah. Tapi kalau ini namanya apa ini? Dahi. Ini namanya apa? Pipi. Ini namanya apa? Hidung. Kalau ini wajah. Nah, jadi tandanya bekas sujud ada di mana? Wajah, bukan di bukan di dahi. Makanya salah. Orang yang mengatakan tanda sujud batuk gosong salah. Itu tanda kulit sensitif. Itu tanda kulit sensitif. Jadi kulitnya sensitif, maka dahinya hitam. Saya belum ketemu ada satu riwayat yang menyatakan Nabi dahinya hitam. Tidak ada. Dahinya lebar, tapi lebarnya bagus. Ya kan? Tidak ada dahi Nabi hitam bolong, tidak ada. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Lebih nah, kalau ini saya dari saya kosong gimana ya baguslah nggak apa-apa gitu kan ya. Enggak jadi mah masalah, tapi sepuro nih Mas, ya. Sahabatku laki-laki maupun perempuan, tanda tanda kesolehan bukan karena ada hitam di dahi kita. Jangan sampai karena sensitifnya kulit kita kemudian membuat kita pede, aku wong soleh. <laughs> Nanti dulu. Nanti dulu. Nah, Ustaz, Yai, Habib, kalau saya lihat ada orang dahinya hitam bagaimana? Ya alhamdulillah, kulitnya sensitif. Dia mungkin kalau sujud agak lama dahinya hitam. Mungkin dia alhamdulillah orang yang suka sujud, orang suka su sujud. Tapi orang soleh nanti dulu. Bukan itu. Apa tanda-tandanya di wajahnya? Teduh. Dilihat itu hati mak. Nah, bukan maknyes kemudian ingat dunia bukan lo ya. Mak, nyes langsung ingat. Waduh, sholatku belum beres. Waduh, dosaku masih banyak. Waduh, saya kok belum bisa seperti dia ya. Waduh, kenapa ini? Saya masih akhirat saya saya lupakan. Begitu lihat orang soleh tersebut, dunia ini jadi enteng buat kita. Dunia itu ringan, beban-beban yang tadinya itu ada ratusan ton di pundak, itu hilang seketika. nyes, saya kok jadi nggak ingat apa-apa ya? Lihat beliau itu kok langsung saya jadi tenang, suntuk jadi hilang, ingatnya hanya Allah, akhirat, Allah, akhirat. Itulah yang digambarkan sahabatnya Rasulullah SAW ketika bersama Rasulullah. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kalau kami pulang ke rumah kami, kami jadi teringat dunia lagi. Kondisi ketika kami bersamamu ini kok nggak bisa sampai di rumah lama-lama, kenapa? Kalau kamu bisa terus-terus seperti ini sampai di rumah, bil makna sabda Rasul, maka kalian akan dijabat tangan kalian oleh malaikat di jalanan. Memang gak gampang gitu kan ya. Saat dan ada saatnya begini, ada saatnya begi begitu. Tapi yang mau saya garis bawahi, ketika bersama orang soleh itu dunia lupa. Ingatnya akhir akhirat. Itu yang dimaksudkan di wajah mereka ada bekas su, sujud. Nah, kalau udah ada orang soleh yang seperti itu, terus menjanjikan pada kita sesuatu. Kamu layanin ibumu lima tahun. Insya Allah kamu dapat keturunan. Oh, yakinlah. Ternyata lima tahun dilayanin ibunya. Keturunan juga belum dapat. Eh ngomong. Wah gak bener tuh orang solehnya itu. Meleset ternyata. Ternyata meleset. Kata Ibn Atta'illah. Kalau kamu kemudian meragukan janji gurumu, janji orang soleh. Hanya karena apa yang dijanjikan itu belum terwujud seperti janjinya, kamu jadi ragu, berarti mata hatimu itu rusak. Nur sirmu padam. Kalau kamu yakin betul sama gurumu meskipun tanggalnya itu meleset, itu kan meleset menurut penerjemahanmu sendiri. Lima tahun menurut terjemahanmu lima tahun ya lima tahun ini. Eh ternyata lima tahun yang dimaksud itu bukan seperti itu. Ya, karena bahasanya aulia itu berbe berbeda. Tapi yakin pasti terkabul pasti ter terwujud. Saya masih ingat dikit cerita boleh. Rahasia ya. Ini kalau sepupu saya mendengarkan mohon maaf ini. Ini cerita ini saya sampaikan tapi namanya saya samarkan ya. Ada satu orang, ini kalau saya berbohong di majelis kalau sampai saya berdusta itu kira-kira bagaimana? sanksinya kan langsung dari langit kroso gitu ya e, saya dengan seseorang orang ini belum punya cucu belum punya cu, cucu sementara anaknya cuman semata wayang nah orang ini istrinya masih hidup istrinya masih hidup minta doa sama satu orang soleh Doakan ini anak saya biar cepat punya keturunan. Udah sekian tahun nikah belum punya keturunan. Jawaban orang soleh itu aneh. Bukan semoga dia dapat keturunan enggak. Jawaban itu kamu nikah lagi, nanti kamu dapat keturunan, dia juga dapat keturunan. Nah, saya mau nanya ini jawaban masuk akal atau ruwet? Ya. Subhanallah. Subhanallah ya. Beberapa tahun kemudian orang ini istrinya meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia. Akhirnya orang ini menikah lagi. Menikah lagi. Setelah menikah lagi dia punya anak. Punya anak dan punya anak sementara anaknya belum punya anak. Paham ya? Dia punya anak, punya anak, punya anak. Sementara dia belum punya cucu, tapi dia punya anak, punya anak, punya anak. Ingat janji orang soleh tadi kamu menikah lagi, nanti kamu punya anak dan anakmu juga punya anak. Janjinya begitu. Waktu itu kan sempat waktu dengar itu ya, ah, ini nggak mungkin bisa dipraktekkan begitu kan ya? Dalam benak orang ini nggak mungkin dipraktekkan. Tapi ternyata takdirnya Allah lain. Istrinya meninggal, akhirnya beliau nikah lagi, akhirnya beliau punya anak, dan beliau punya anak, dan beliau punya anak, dan beliau punya anak. Setelah itu, anak beliau yang pertama tadi itu, yang semata wayang, dari ibu yang pertama tadi, yang udah sekian belas tahun, belum punya keturunan, akhirnya punya anak, dan punya anak, dan punya anak, dan punya anak. Subhanallah Azza wa Jal. Janjinya orang soleh. Jadi orang soleh itu, kalau janji Lidahnya itu tuh apa ya? Nah, orang bilang dulu apa? Ah? Mandi. Nah, mandi itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesia-nya apa? Hah? Lidah bukan tajam apa ya? <laughs> Sakti ya. Manjur. Manjur itu bahasa Jawa lagi ini. Pokoknya lidahnya lidah bertuah. Ya. Lidahnya bertuah ya kan? Bertuah. Jadi kalau dia berbicara itu hasilnya sesuai yang dia ucap ucapkan gitu. Seperti itu. Nah ini janjinya orang soleh itu pasti akan akan terwujud karena beliau-beliau itu bukan berbicara dari dari nafsunya enggak. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau udah guru ngomong yakin saja meskipun seluruh dunia mengatakan nggak mungkin. Jangan bilang nggak mungkin. Kalau guru muda bilang yakini itu. Tapi ingat loh, yang pantas disebut guru. Jadi kadang orang itu juga salah tafsir. Pokoknya saya ngomong guru ini mesti benar. Memang betul. Kalau yang ngomong guru itu pasti betul. Tapi yang bisa disebut sebagai guru. Bukan cuma orang yang bisa ngajar seperti saya terus guru. Bukan. Guru ya tadi itu. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Di wajahnya ada bekas-bekas su sujud. Ya Alhamdulillah. Ini pembahasannya selesai. Jelas loh? Nah, selesai satu jam kita berbicara. Itu udah jam 10. Satu jam kita berbicara bersama-sama dan kita bahas satu topik nih. Hati kita ini sir hatinya ini sama mata hatinya masih nyala atau padam ini. Nah, kesimpulannya coba sekarang kesimpulan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh nanya? Mari kita jujur pada diri sendiri. Jujur? Ya kita itu sebetulnya lebih sering yakin sama janji Allah atau lebih sering ragu? <laughs> Berarti hati kita ini sehat atau sakit? Sakit. Sakit pol atau enggak pol ini? Pol, alhamdulillah kan kita sadar sakit pol. Berarti perlu diobati enggak? Perlu. Nah, penyakit yang paling bahaya adalah asyak fillah. Penyakit paling bahaya itu meragukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, obatnya apa? Obat yang paling mujarab adalah yang Allah lakukan pada diri Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi nggak pernah ragu, Rasul nggak pernah ragu. Kuat yakinnya dan imannya. Tapi Allah ceritakan pada Rasul Muhammad SAW kisah-kisah Nabi dan Rasul dan wali-wali terdahulu dalam Al-Quran. Ada Ashabul Kahfi, ada Sayyidatuna Maryam. Itu semua bukan Nabi. Ashabul Kahfi bukan Nabi. Sayyidatuna Maryam juga bukan Nabi. Ada kisah hamba Allah Khadir. Khadir itu juga khilaf ulama. Sebagian mengatakan Nabi, sebagian mengatakan bukan na, Nabi. Artinya banyak kisah diceritakan Allah kepada Rasul dalam Al-Quran. thabita bihi fu'adak. Kata Allah, agar dengan itu kami jadikan hatimu kuat. Hatimu teguh. Nah kalau hati kita ini nggak teguh, nggak kuat, masih banyak ragunya. Berarti obatnya apa? baca kisah-kisah orang-orang soleh terda dahulu. Dan nanti begitu baca, setan mulai datang. Masa iya sih? Ah, yang betul. Mana mungkin? Kok bisa ya? Wah, nah itu tuh setan. Nah, karena kisah orang-orang soleh itu serba nggak di, nggak bisa diterima ah? akal. Serba nggak bisa diterima akal. Karena yang bisa diterima cuma i, iman. Dengarkan kisah-kisah orang soleh itu sebanyak mungkin dan usahakan itu diceritakan pada keluarga kita, pada istri anda, pada suami anda, istri kita, suami kita, anak-anak kita, kasih kisah-kisah orang so soleh. Yang mau percaya orang lain silahkan, yang nggak mau percaya juga sila silahkan. Tapi kita usahakan diri kita percaya dan yakin. Nah kalau udah bisa yakin dan percaya pada ilmunya orang-orang soleh, Imam Junaid itu mengatakan atas dik bi ilmina hada wilayah. Siapa yang udah bisa mempercayai ilmunya para wali itu udah jadi wali dia. Sebetulnya dia wali, cuman tingkatannya mungkin RT atau lumayan lah lumayan gitu. Wali. Eh, karena yang lain nggak bisa percaya. Emangnya mudah percaya sama kisah wali? Mudah. Susah kan? Wah, khurafat itu khurafat. Oh, tahayul, tahayul, tahayul. Ada kan bilang gitu? Ada. Nah, makanya kalau kita bisa percaya, itu berarti di hati kita ada kelebihan. Ashabul Kahfi itu kan pemuda. Amanu bi Mereka beriman pada Tuhan mereka. Allah yang ngomong, "Wazidnahum huda." Bedanya apa dengan yang lain? Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan ke dalam diri mereka huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan petunjuk ini yang bedakan orang mukmin biasa dengan mukmin yang luar biasa. Mukmin yang jadi wali dan mukmin yang belum jadi wali. Yang udah jadi wali ada tambahan huda, tambahan hidayah, tambahan petun petunjuk. Yakinlah pada ilmunya para wali dan ilmunya orang-orang yang soleh. Cukup sekian. Ini kan suasana hujan, ngantuk-ngantuk, enak buat tidur. Jadi ngajinya nggak usah lama-lama ya. Nanti insya Allah Jumat akan datang kita lanjutkan pada Al-Hikam hikmah yang ke-8. Ya, insya Allah Jumat depan hikmah yang ke ke-8. Hikmah ke-8 nanti Anda pelajari di rumah. Menarik itu. Insya Allah nanti kita bahas di di sini. Pengumuman dari saya uh, Oh ya. Yang dari ini dulu deh. Pengajian Akbar Rijalul Ansor PC Ansor Kabupaten Sukoharjo hari Ahad atau Minggu 8 November ya. 8 November jam setengah 8 sampai selesai di pendopo Balai Desa Mulur Kecamatan Bendosari bersama Habib Noval bin Muhammad Al Idrus. Ini foto saya waktu waktu masih muda ini. Ya, rambutnya masih hitam asli itu ya. Kalau ini kan coklat semir, semirnya udah luntur. Semir coklat tua. Nah, ini ya, hari Ahad besok berarti ya. 8 November Ba'dal Isya di Pendopo Balai Desa Mulur, Kecamatan Pendosari. Kemudian pengajian akbar, zikir dan solawat bersama Habib Ahmad Syarif bin Abu Bakar Mulakhela dan Kiai Haji Mukhlisin Dawam dalam rangka Danu bersolawat. Tempat Masjid Al Furqon dan Usuman serangan Solo hari Ahad 15 November Ba'dal Isya sampai setelah selesai. Kemudian pengumuman yang penting dari saya. Ya, hari Ahad 15 November yang ngaku murid saya datang. Yang ngaku sahabat saya datang, kecuali kalau berhalangan ya. Pokoknya niat datang, niat datang. Ahad 15 November jam setengah sembilan pagi sampai selesai insyaallah pada zuhur. Ya, makan siang bersama di sini dalam rangka bedah buku yang terbaru inilah dalilnya. Jangan lupa harga bukunya 100 ribu eh, dan yang beli buku, yang beli buku khusus yang beli buku dapat kesempatan untuk mendapatkan door nya nya sampai hari ini tiga laptop sama satu meja kursi taman ya Insya Allah Dan semoga nambah lagi ya. Semoga nambah nambah lagi. Kan lumayan siapa tahu udah beli bukunya ya manfaat. Bukunya tebelnya 232 halaman. 232 halaman. Insya Allah kurang lebih seperti itu. tebel bukunya ukurannya 14 eh, kali 21. Ukuran bukunya kurang lebih 14 kali 21. Jumlah halamannya 232 halaman. Yang dibahas dalam buku itu sebetulnya udah udah e, banyak dibahas juga, tapi saya sarikan dan saya tambah-tambahin macam-macam ya. Di antaranya itu tabur bunga di makam, nyiram makam dengan air, terus e, dikir dengan tubuh bergerak-gerak, terus tarian sufi, ada orang sufi nari itu kan ya entah tariannya modelnya maju mundur, maju mundur atau kanan kiri, kanan kiri atau muter-muter ya tarian sufi. Kemudian eh, yasinan, tahlil seperti biasanya maulid, ya, mulai yang muji nabi dan lain sebagainya itu udah dalam satu buku. Sehingga kalau orang punya buku itu insyaallah cukup cukup Walaupun belum semuanya, tapi itu udah cukup untuk menjawab orang-orang yang nanya. Orang-orang yang nanya. Sehingga nanti insyaallah yakin mantep gitu. Kalau ajarannya yang ada di Indonesia ini khususnya semua itu berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Insyaallah hari Ahad kita bahas, bukan Ahad besok ya, masih Ahad depan. Artinya Ahad 15 November November. Yang berminat hadir, tolong hadir dan ajak kawan-kawannya. Ya, ajak kawan-kawannya. Hadir nggak beli buku nggak apa-apa loh ya. Hadir saja. Tapi usahakan kalau hadir kalau bisa beli buku. Karena hasil dari pembelian buku itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan pelunasan tanah yang saya masih uangnya itu hutang pada beberapa orang dan juga pembangunan majelis ini, majelis ini. Kemudian yang kedua, pengumuman dari saya bagi yang ingin ikut andil untuk membangun majelis ini sampai selesai ya, masih ada e, kesempatan ya, masih ada kesempatan silakan langsung saja transfer ke nomor rekening saya yang sudah biasa saya share di Facebook maupun di Eh, WhatsApp maupun di BBM. Insya Allah ya, Insya Allah Anda dapat lihat sendiri kalau majelis ini betul-betul betul-betul sudah bisa memberi manfaat, ya bisa memberi manfaat. Pada yang rutin di sini, ini karena banyak hujan di sana sini, alhamdulillah ini jumlahnya tidak kurang dari 900 orang ada kalau atas bawah turun semua ya. Sekitar segitu. Ini karena dipisah laki perempuan. Jadi terpisah seperti ini. Kalau dijadikan satu, itu kurang lebih sekitar 900 orang dalam kondisi hujan seperti ini. Kalau nggak hujan ya kurang lebih sekitar 1500 sampai 2000 orang itu berkumpul di majelis. Ini rutin tiap tiap Jumat. Artinya dengan dengan membantu proses pembangunan ini eh, apa ya? Sedikit yang kita keluarkan itu dinikmati orang banyak. Dan yang nikmati itu jangka waktunya kan tidak terbatas sekali saja dinikmatinya itu udah luar biasa loh. Jadi misal kita tuh punya sesuatu yang kita berikan orang lain dinikmatin cuma sekali buat orang itu seneng itu udah pahalanya luar biasa. Apalagi kalau dinikmatin seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun dan seterusnya. Ada yang nanya gini, Habib tuh bangunan depan tuh kok dirobohkan tuh. Nah, perlu saya kasih tahu, bangunan depan itu saya biayain sendiri. Ya, saya biayain sendiri. Kalau ada teman-teman saya ikut andil, coba ikut andilnya itu diniatkan memberi uang kepada saya. Saya Karena ketika saya bangun depan itu, saya udah wanti-wanti. Kalau mau ngasih saya sesuatu, niatkan untuk saya, terserah mau saya pakai ah, apa. Dan biasanya yang ikut andil, uangnya saya gunakan untuk jadi ta tanah. Dan tanah depan itu sampai hari ini masih belum lu lunas gitu kan ya. Masih saya saya tabung terus untuk saya saya bayar. Artinya Orang-orang yang bantu di depan itu terus dapat pahala karena tanahnya ya tanahnya digunakan untuk satu parkirnya orang-orang yang cari il, ilmu. Karena itu kalau nggak ada lahan parkir kan juga su, susah. Yang kedua, itu juga diniatkan untuk majelis. Ya, sehingga setiap orang yang duduk di situ ya dapat pahala. Karena yang namanya amal ibadah itu bukan bukan cuman harus harus duduk ngaji ya. Orang duduk nyanteng, lepaskan pikiran yang penat. Itu kan semua juga ibadah ibadah, memberikan pelayanan pada orang orang lain. Kemudian dengan depan itu dirobohkan, maka musola ini kelihatan dari jalan. Sehingga ada orang mampir untuk so, sholat, ya, orang mampir untuk di, zikir. Sehingga semua yang bantu proses bangunan di depan itu dapat pa, pahalanya. Karena terlihatnya bangunan yang di, di dalam dan lain seba, sebagainya. Dan tidak ada yang bersifat wakaf. Itu perlu dipahami. Kalau wakaf itu nggak boleh dirobohkan ya. Kecuali kalau robohannya digunakan untuk ditimbun lagi di situ. Nah, itu kalau wa, wakaf. Tidak ada yang bersifat wakaf karena saya selalu berhati-hati agar apa namanya? Semua yang ikut andil itu mendapatkan man, manfaat. Yang terakhir, amalkan petunjuk Ibn Athaillah. Yakinlah kepada saya. <laughs> Jadi kalau sudah dititipkan sama saya, yakinlah kepada saya, saya akan kelola semua itu untuk mendapatkan insya Allah keuntungan akhirat yang berlimpah terus dan dunianya akan mendatangi tanpa Anda sadari. Ya, tanpa Anda sadari akan mendatangi dengan membantu majelis misal ini atau majelis siapapun ya atau majelisnya saya siapapun atau kebaikan dalam bentuk bukan pengajian apapun kebaikan yang kita salurkan itu akan Allah ganti dengan akhirat udah pasti dunianya pasti cuman kadang kita nggak terasa ya kadang kita nggak terasa begitu mohon maaf semoga barokah semoga man manfaat jazakumullah khairul jaza untuk semuanya yang hadir di sini ataupun di rumah masing Masing dan semua yang telah membantu dalam bentuk apapun. Semoga barokah untuk semuanya. Dan bagi yang menitipkan doa khususnya untuk Ananda Sri Winarti, ya, semoga beliau dan anak yang dikandungnya sehat, doa hironobatinan dan nanti lahir jadi anak yang soleh atau solihah, berbakti kepada orang tuanya dan Nabi Muhammad SAW ila milkiya kiamah.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 Masih tersisa 35%. 35% itu kurang lebih kurang lebih dana yang dibutuhkan sekitar 20 juta. Itu butuhnya uh, satu dusnya itu 200 ribu Kita butuh paling tidak 100 dus Semoga sebelum hari ahad Sudah bisa saya selesaikan ya insyaallah Allah Al-Hadiniyah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.